Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mohon maaf ya kalau pertanyaannya di luar tema. Begini mengenai sholat di dalam mazhab kita yaitu sholat subuh disunahkan untuk eh, doa kunut. Pertanyaannya ialah apakah dibolehkan membaca doa kunut ditambahi doa lain seperti misalnya dipercepat jodoh atau dimudahkan rizkinya atau apa karena sholat itu kan termasuk juga adalah doa doa untuk keluarga jika doa kunut ditambahi dengan doa lain misalnya doa dipercepat jodoh atau dimudahkan rizkinya atau apa gitu itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kunut subuh lalu ditambahi dengan doa. Kunut subuh yang disunahkan pertama adalah membaca doa kunutnya Sayyidina Rasulullah Allahumma hadini fiman hadait. Dan seterusnya. Yang tidak hafal doa kunut boleh membaca doa aba apa saja. Ada orang yang gak hafal kunut Gara-gara nggak hafal kunut lalu tidak kunut. Salah. Selagi anda adalah bermadhab Imam Syafi'i, kunut adalah sunnah. Dikukuhkan bahkan min ab. Hadis sahih tentang kunut yang mengatakan kunut tidak punya hadis sahih justru yang yang sangat sahih adalah hadis kunus hadis kunut tentang kunutnya Nabi saw di waktu subuh. Yang tidak mau kunut punya hujah. Imam Abu Hanifah tidak mau kunut. Dan kunut yang dibaca adalah kunut Nabi Allah Mahdini man hadait wa afini man afait sampai selesai. Jika tidak hafal, boleh membaca doa lain. Waduh, saya tidak hafal kunut nih. Langsung aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sah. Sah. Dengan doa-doa itu. Jadi yang diutamakan dalam kunut ya doa yang diajarkan Nabi. Setelah itu kalau tidak hafal doa kunut, doa apa saja? Doa apa saja? Maka itu menggantikan kunut. Ada kunutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Eh, tetapi orang kalau tidak hafal kunut ini dan itu cukup doa apa saja sudah mewakili kunut. Jadi jangan sampai ada alasan saya nggak hafal kok kunut baik. Kalau tidak hafal kunut yang langsung saja Allahumma hdini fi awal rabbana atina atau apa saja doa-doa yang selama ini dihafal, baca saat itu. Adapun jika kita ingin menambahkan dari doa kunut yang diajarkan Nabi, lalu saya ingin menambahkan doa-doa yang lain. Doa-doa apa saja memang tidak dilarang dalam solat, dalam rukuk kita, dalam sujud kita. Sebab memang solat adalah tempatnya berdoa. Cuman semuanya ada tempatnya masing-masing. Ada dikir yang hendaknya kita baca di setiap tempat. Kalau pengen doa yang banyak ya nanti setelah solat kita berdoa yang banyak minta anak. Bisa heboh satu masjid telah Allah mahdini fiman hati Allah marzukni zawjatan Ya Allah berikan pada istri nanti apa katanya. Dan memang bukan membatalkan sholat. Akan tapi semuanya harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau masalah sah-sah, boleh-boleh. Akan tapi bukan sebuah keutamaan. Ada saat untuk kita memohon. Setelah sholat, saat untuk memohon kepada Allah. Di saat kita sujud, lihat. Akrabu mayakunul abdu min rabbihi fawasajid fa'aktiru fi tu'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat ia sujud, hendaknya ia memperbanyak doa di dalamnya. Selagi Anda tidak menjadi imam, Anda boleh menambah doa-doa di saat Anda sujud. Doa apa saja nafsu minta istri, ini juga tempatnya. Tempatnya. Jadi kalau masalah sah, solat adalah sah. Cuman apakah itu yang tepat, ini bermacam. Jadi kalau masalah sah boleh. Bahkan di awal salat tuh Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah, Allah marzukni zaujatan jamilatan mutiatan. Ya sah saja. Cuman ada saat yang paling tepat untuk berdoa. Saat itu adalah saat yang tepat kita untuk mendatangkan amalan-amalan salat. Adapun masalah berdoa nanti setelah itu kita mengadu kepada Allah setelah habis sholat setelah kita menjalankan kewajiban, kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kebiasaan Nabi berzikir yang isi zikir adalah doa. Nabi mengajari doa setelah salat. Termasuk kul tuburakuli salatin. Ucapkan setelah salat Allahumma ini ada dzikrik. Yang mengatakan habis salat enggak ada doa pasti sakit Ya Oh, Habis salat, habis salat enggak boleh doa. Bagaimana enggak boleh doa? Nabi sendiri mengajari ya Mu'ad inni uhibbuk. Ya Mu'ad aku cinta kepadamu. Kul katakanlah tuburakuli salatin. Setiap habis salat Allahumma ini Allah dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik dan seterusnya ada doa-doa yang diajarkan Nabi. Jadi setelah sholat saja puas-puasnya kita berdoa, berdoa. Jadi sholatnya khusus, sholatnya nggak mikir istri tapi ingat kalimat-kalimat yang dibaca, <laughs> bukan aman mikir calon, oh, no, bukan ingat bacaan-bacaan di dalam sholat. Baru setelah assalamualaikum assalamualaikum lalu adukan semua permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahkan yang tidak punya doa pun dalam kunut hendaknya tetap berdiri gini, Dok. Enggak punya doa, nggak hafal doa. Karena ini sunat yang sangat dikukuhkan dalam madzhab syafi'i jangan ditinggal dalam keadaan apapun. Sholat sendiri, bahkan kalaupun imamnya nggak pakai gunut tetap disunahkan bagi makmum gunut Awas, imamnya nggak gunut imamnya nggak gunut Padahal madhab syafi'i gara-gara ke Mekah sekali ketinggalan gunutnya di sana. Ini kan problem. Sudah begitu mengatakan lebih hebat dia daripada Imam Abu Hanifah yang tidak kunut hebat ahli surga. Tapi Imam Al-Syafi'i yang kunut punya hujah hebat ahli surga. Sudahlah semuanya punya manhaj, punya madhab, punya guru. Kita biasa kunut di Indonesia gak usah aneh-aneh. Oh di Indonesia raya aku gak pakai kunut. Kecuali saya hidup di India sana, madhab Abu Hanifah saya gak pakai kunut. Wakudut itu tidak terikat, tidak hanya terbatas dengan bacaan itu tadi. Boleh dengan Allah, istrinya Allah Mahdini. Gak bisa Allah Mahdini doa apa saja. Gak bisa diem dok. Sah. Sah. Dapat kiamnya lil kunut. Baik. Jadi gak boleh gak ada alasan untuk tidak kunut.